P3 partai berlambang Ka'bah. Tahun 2011 berjanji hasil konferensi nasionalnya, musyawarah nasionalnya, P3 adalah rumah besar umat Islam. Lambangnya Ka'bah. Dulu sempat lambang bintang diganti Ka'bah. Tiba-tiba milih penista agama dan membela penista agama jadi gubernur. Kecewa Sebab saya dari tahun 77 ikut mengkampanyekan P3. Di Medan saya nyanyi lagu Roma Irama waktu kampanye itu. Dari antara tiga tanda gambar, pilih satu yang paling Anda suka. Nomor satu, jangan lupa. Waktu itu P3 nomor satu. Tiba-tiba P3 bela penista agama. Apa nggak jengkel? Saya jadi dosen di USU, pemilu di USU, itu yang menang P3 bukan Golkar. Padahal USU itu Universitas Sumatera Utara, pegawai negeri semua yang di situ. Jelas, kami ini bela P3 walau pegawai negeri. Tiba-tiba bela Ahok. Cocoknya diganti lambang Ka'bah nggak cocok lagi tuh. Harus ganti gambarnya lambangnya bunglon. Itu lebih cocok untuk P3. Mengecewakan. Ulama se-Indonesia sepakat MUI-nya. Ormas Islam sepakat, Tiga pula bela dia. Ini kan kelihatan sekarang ini. Yang hak, yang hak, yang batil, yang batil kelihatan. MU tahun 1999 memutuskan dalam musyawarah nasional. Wajib memilih pemimpin Islam. Tiba-tiba pemuda Ansor bilang, boleh memilih pemimpin yang tidak Islam. Ini kan anak durhaka, maling kundang itu. Pak aku NU mengatakan tidak boleh, anak pun boleh iyo anda banang tidak mana itu anak durhaka paling kundang itu ha ini kan dinampakkan ini NU nya mewajibkan milih pemimpin Islam Ansornya bilang boleh enggak Islam nampak yang hak dengan yang batil itu berkat doa 7,4 juta orang dan dinampakkan orang dinampakkan Allah di hadapan mata kita orang-orang yang betul-betul Islam atau pura-pura Islam Selama ini kita nggak tahu. Seorang presiden, mantan presiden, bergelar hajah, nggak bisa menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah su, su, su, su, dinampakkan Allah. Selama ini kita tidak tahu, betul? Apa kita sengaja atau dia yang sengaja? Allah bikin dia keseliru dinampakkan di mata kita.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 berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah swt. wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun Nabiul karim wa nahnu ala dhalika minasy wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Profesor Dr. Haji Tabrani Rab yang dimuliakan Allah SWT Ketua Yayasan Abdul Rab Ketua Yayasan Universitas Tabrani Rab Ketua Masjid Imam Besar Masjid Tabrani Para ulama, tuan-tuan guru Para aktivis Pembela agama, para pemuda ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum penjajah datang ke Indonesia, penjajah Eropa, Belanda, Cornelis de Houtman merapat ke pelabuhan Banten itu pada tahun 1594 terus 1595 terus mulai dikirim orang-orang Portugis juga orang Inggris juga datang kemari mencoba mencari rempah-rempah dan kalau memungkinkan mereka akan menjadah negeri ini dengan mengambil kekayaan alamnya dan menyebarkan kristenisasi gospel mengambil gold memberikan gospel agama Kristen dan menjajah mencapai glory kemenangan 3G yang mereka ingin lakukan ke seluruh dunia ketika itu Indonesia terdiri dari 200 kurang lebih kesultanan-kesultanan Islam. Ada 200-an kesultanan-kesultanan Islam. Indonesia mengenal Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan abad ke-13 atau 12 yang dituliskan oleh orang-orang penjajah Belanda. Sebab sahabat Nabi ada yang sudah sampai ke Indonesia. Di Aceh ada kerajaan Pasai. Bayangkan di zaman sahabat Nabi sudah ada kerajaan, artinya sudah banyak. Kalau desa saja sudah banyak, apalagi satu kerajaan sudah banyak. Di Baros ada kuburan sahabat Syekh Mahmud. Nisabnya dulu tertulis 48 Hijriah. 48 Hijriah. Itu artinya di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan sudah berkubur di Barus. Negeri Indonesia dikenal oleh orang-orang Timur Tengah sejak ribuan tahun. Bahkan Fir'aun, raja-raja Mesir itu mengambil kapur barus itu dari Indonesia untuk alat untuk memumi raja-rajanya di mumi. Salah satu yang penting yang dipakai adalah kapur barus. Diambil dari barus, Samsur. Barus itu Sumatera Utara. Ya, Tapanuli di tengah. Bahkan menurut beberapa ahli linguistik, satu-satunya bahasa Melayu yang ada dalam Al-Quran itu kapur. Bukan bahasa Arab, itu bahasa Melayu. Di dalam surah Ad-Dahri, kafur. kafur. Itu kemungkinan besar satu-satunya bahasa Melayu yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita beruntung juga jadi orang Melayu, ada bahasa kita di situ. Walaupun satu. Kerajaan Islam di Indonesia bukan kerajaan yang bodoh-bodoh. Bukan kerajaan bodoh-bodoh. Tapi kerajaan yang berilmu. Kita lihat Aceh, Kesultanan Aceh mempunyai satu orang mufti. Mufti itu yang berkuasa untuk urusan hukum. Yang memberi fatwa. Jadi setiap kerajaan Islam punya mufti. Sultan tidak boleh berbuat kalau melanggar keputusan fatwa muftinya. Itu ciri-ciri kerajaan Islam. Kalau zaman sahabat, mufti itu dijabat oleh khalifah. sedina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sedina. Utsman Sayyidina Ali itu khalifah merangkap mufti. Sampai Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan masih merangkap mufti. Tapi ke bawahnya raja-raja sudah tidak ahli agama dia pakai mufti. Karena dia tidak ahli agama. Di Aceh mufti Aceh yang terkenal adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansur Beliau menulis Al-Quran 30 juz dengan tangannya yang mulia. Kaligrafinya indah dan masih disimpan di Aceh sampai sekarang. Dulu kan tidak ada percetakan Al-Quran, mana ada. Tidak ada mau di mana dicetak, ditulis tangan. Yang menulis siapa? Mufti Aceh sendiri. Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Berarti kan beliau hafal Quran 30 juz. Sampai sekarang Qurannya masih disimpan di Museum Kerajaan Aceh. Sudah lebih 480 tahun. Dan beliau mengarang satu tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Tetapi tulisannya tulisan Arab. Ini satu keajaiban juga. Allah beri ilham kepada ulama-ulama Nusantara Al-Jawi, bahasa Arabnya Al-Jawi, bisa menulis kitab hurufnya huruf Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Hurufnya huruf Arab, orang Arab nggak bisa baca. Kambing dan kumbang makan kembang. <laughs> Macam mana orang Arab membaca itu? Tidak bisa membacanya. Hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Sehingga kitab itu dicetak di Mesir. Kitab tafsir itu dicetak di Mesir, tapi orang Mesir nggak bisa baca. Nah, itu ajaibnya itu. Yang bisa baca hanya kita orang Melayu, orang Nusantara, Al-Jawi. Kitab itu masih ada sampai sekarang dan saya punya satu kopi. Namanya Tafsir Melayu Baidawi. Tafsir Baidawi Melayu. Besar. Sudah lebih 400 tahun. Masih ada sampai sekarang dan saya sempat mengajarkan kitab itu di Medan dulu di sekolah-sekolah menengah atas SMA Negeri 1, SMA Negeri 4. Saya mengajar, kalau tafsir saya pakai yang Melayu. Supaya anak-anak semua juga bisa baca. Mufti Aceh berikutnya Syekh Hasanji Ali Ali Hasanji Ar-Raniri. Dari namanya berarti dia bukan orang Indonesia, dia orang Keling. Orang Keling dari desa Ranir, Gujarat. Orang keling, orang Melayu menyebutnya keling. Orang Gujarat, kalau di Malaysia orang keling. Masjidnya pun masjid keling. Tanjungnya pun Tanjung Keling namanya. Beliau mengajar menjadi mufti di Aceh 18 tahun. Dan beliau bisa menulis kitab dalam bahasa Melayu. Kitab fikihnya bernama Siratul Mustaqim. Sudah 380 tahun. Saya masih punya juga dan saya ajarkan juga itu kita dulu waktu di, di Medan. Dan di situ dengan tegas beliau mengatakan berakidah al-sunnah wal jamaah dengan madhab Imam ash shafii rahimahullah ta'ala. Pada bab sholat berjamaah beliau menuliskan, haram hukumnya sholat berjamaah dengan imam orang yang berakidah wihdatil wujud wihdatil wujud itu orang yang menganggap Tuhan dengan manusia bisa bersatu seperti Al-Halaj di Baghdad, eh, di Jawa namanya Syekh Siti Jenar kalau di Aceh namanya, ditulis namanya Syamsuddin Sumatrani dan Hamzah Fansuri. Haram hukumnya berjemaah dengan Imam Syamsuddin Sumatrani dan Hamzah Fansuri. Ditulis jelas-jelas. Sampai sekarang masih bisa dibaca. Sudah 380 tahun. Hamzah Fansuri wafat mati satu muridnya dibunuh, Ali namanya, dibunuh, dihukum mati. Satu orang lagi Samsudin Sumaterani minta izin dengan Sultan Aceh untuk berperang melawan Portugis tahun 1511 di Malaka. Dan Samsudin Sumaterani wafat di Malaka. Kuburannya disebut kuburan Syekh Panjang. Sekarang di Malaka itu ditulis Syekh Panjang bernama Syamsuddin Sumatrani ulama Aceh yang wafat mati syahid membela agama melawan pemerintahan uh, penjajah Portugis di Malaka. Jadi dia memang pahamnya sesat, tapi kemudian daripada saya dihukum mati, izinkan saya tobat dan berperang melawan Portugis. Dan kuburannya sekarang masih dijaga oleh pemerintah Malaysia. Ya Datuk Rustam memugar kuburan itu. Ditulis di kitab itu. Kemudian ulama Nusantara di Palembang. Lahir seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Abu Somad Halimbani. Jadi namanya sudah jelas Palembang. Halimbani. Beliau menulis kitab fikih dan tasawuf yang diringkaskan dari kitab Ihya Ulumuddin empat jilid yang sekarang diterbitkan dua jilid. Saya juga punya kitabnya, sudah 200-an tahun lebih. Beliau setelah menulis kitab itu, beliau baca mukaddimahnya. Buku ini ditulis ikhlas karena Allah. Berhenti dia membaca. Kalau ikhlas. Kalau tidak, dibuangnya keluar dari rumahnya, masuk ke dalam sungai Musi. Kecampakkan di bawah sungai. Kalau ikhlas, kalau tidak, buang. Beberapa bulan kemudian nelayan dari laut datang <laughs> bawa dua buah kitab tidak rusak tintanya pun tidak rusak. Tuan guru saya dapat kitab tapi saya tak bisa baca. gimana kau dapat? Di laut jaring ikan. Kejaring ini kitab. Tolong baca tuan guru. Dia baca. Dituliskan kitab ini ikhlas karena Allah. Benar ikhlas. Sudah dibuang ke laut pun tak rusak. Maka dicetaklah di Mesir kitab itu. Sampai sekarang masih ada. Beliau mati syahid melawan penjajah Siam menjajah Thailand di Patani. Sampai sekarang kuburnya masih ada di negeri Patani. Beliau juga menulis dalam huruf Melayu berbahasa huruf Arab berbahasa Melayu dan beliau banyak mengarang buku Hidayatus Sadikin, ya, Urwatul Wufqa dan yang paling besar adalah kitab Sayyidus Sadikin. Jadi mufti-mufti itu ada sejak sebelum penjajah datang sini. Sumatera Timur saja ada 10 kerajaan Melayu. Langkat Tamiang. Kerajaan Langkat Tamiang di Aceh Timur. Kerajaan Langkat di Tanjung Pura. Kerajaan Delhi di Medan. Kerajaan Serdang di Perbaungan. Kerajaan Tebing Tinggi di Tebing Tinggi. Kerajaan Batubara di Batubara kemudian kerajaan Tanjung Asahan, kerajaan Sultan Asahan di Tanjung Asahan, kemudian kerajaan Bilah di Bilah, kerajaan Merbau di Merbau Rantau Prapat, kemudian kerajaan Kota Pinang di Kota Pinang. Nah, ini di 11 kerajaan sampai di Langkapayung. Semuanya kerajaan Melayu. Kita bukan orang bodoh. Belanda datang kita sudah bisa menulis. Kita sudah bisa membaca, kita sudah punya agama, agama Islam, kita sudah punya mufti, dan kita sudah hidup beradab, berpakaian dan sebagainya. Bukan orang primitif yang telanjang bulat kita. Tidak. Sampai ke daerah Sumatera Barat, ada kerajaan Ruyung, di Jambi kerajaan Melayu, terus sampai ke Jawa, sampai ke Papua, Papua ada kerajaan Islam namanya kerajaan Raja Empat. Kerajaan Raja Empat. 200 kerajaan Islam. Datang penjajah, dihancurkan ini semua. Lihat dombanya kita satu dengan lainnya. Di Jawa, Sultan Hamengkubuwono pidato pada Kongres Umat Islam yang ke-6 di Yogyakarta. Di situ dikatakan, Kerajaan Jawa Jogja, Sultan Hamengkubuwono pertama itu dilantik oleh Sultan Syarif Mekah, Khalifah Islam dunia zaman itu. Diberi dua bendera, bendera hitam dari guntingan kelambu Ka'bah bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian bendera satu lagi berwarna hijau bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Itu diberikan kepada Sultan Jogja dan digelar Khalifah fil Ardi. Khalifah fil Ardi yang bahasa Jawanya Hamengku Buwono Khalifah ing tanah Jawi jadi itu bukan tanggung tanggung itu khalifah bukan sembarang-sembarangan aja bukan kerajaan Hindu atau kerajaan kelenik-kelenik tidak kerajaan Islam dilantik oleh khalifah Islam waktu itu nah ini perlu saya beritahu karena hari ini dianggap Indonesia ini adalah negara nasional yang tidak ada urusannya dengan Islam. Ini penipuan sejarah yang luar biasa ini. Dan semua pahlawan-pahlawan nasional Indonesia itu Islam. Pahlawan perang-perang itu hampir 100% Islam. Untung Suropati, yang pertama Turunojoyo. Turunojoyo orang Madura, dia punya penasehat Kiai. Untung Suropati, dia punya penasehat Kiai Embun. Pangeran Diponegoro dia punya penasehat Kiai Mojo. Hah? Semua itu bukan sembarang-sembarang orang. Orang-orang alim. Pangeran Diponegoro menamatkan kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami al al al kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tamat beliau bukan orang bodoh Pangeran Diponegoro. Baca kitab, ngerti nahu Begitu juga Tuan Ku Imam Bonjol dengan tujuh harimau. Taker Fadri Fadria, tujuh harimau nan selapan, harimau lapan. Satu diantaranya orang Riau, Tuan Tuan Musai. Itu di Belanda ditulis Taker Fadri van Rokan. Harimau putih dari Rokan. 27 tahun melawan Belanda tidak pernah kalah. Maksudnya tidak terbunuh dan dia mengungsi ke Seremban Malaysia negeri sembilan mengajar di sana mendirikan masjid kuburannya masih dijaga di Seremban Malaysia dan kami ketika tahun 1988 dengan Pak Yudi Saprin Yahya membuat seminar sejarah kepahlawanan bangsa Indonesia di Riau karena waktu itu di Riau orang Melayu nggak punya pahlawan dianggap kita ini seolah-olah pemberontak sehingga jabatan-jabatan negara nggak pernah diberikan kepada anak Melayu Padahal Riau tidak pernah memberontak seumur hidup. Tidak pernah kita memberontak melawan negara Republik Indonesia ini. Melawan Belanda betul kita melawan. Negeri Indonesia kita tidak pernah berontak melawan itu. Maka kita buat di Medan waktu itu tahun 1988 tanggal 30 dan 31 Maret 1988 saya sekretaris umumnya Pak Haji Yuni Safrin Yahya Kepala Kejaksaan Negeri Medan kan baru dulu beliau sebagai ketuanya kita bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara karena di sana ada jurusan sastra. Kita undanglah ahli-ahli agama, ahli-ahli sejarah seluruh ASEAN. Maka kemudian tembuslah Tuan Kutambu saya menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kemudian Sultan Syarif Qasim pun tembus menjadi pahlawan nasional Indonesia dengan seminar itu. 14 juta helden uang yang dibawa Sultan Syarif Qasim langsung diserahkan kepada Bung Karno di Istana Negara dan fotonya itu saya yang mengambil dari Bupati Aceh Besar almarhum Zaini Bakri kemudian diberikan buku-buku dari Tengku Ali Hashmi Gubernur Aceh tahun 63, 64, 65 dan beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia waktu itu buku-buku tentang perjuangan Tuanku Tambusai, eh, Sultan Syarif Qasim. Kemudian fotonya itu saya ambil di rumah almarhum Zaini Bakri 32 tahun menjadi Bupati Aceh, Aceh Besar. Foto itu di tangga Istana Negara. Bung Karno, Ibu Fatmawati, di sebelahnya Sultan Syarif Kasim, di sebelahnya Tengku Saripah, istri Tengku Syarif Kasim, di sebelahnya istri Tuanku Mahmud Raja Aceh, di sebelahnya Tuanku Mahmud Sultan Aceh, di sebelahnya lagi overstay Letnan Kolonel Tengku Ali Hasmi yang kemudian jadi gubernur kemudian jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Aceh beliau memberikan buku-buku kepada saya kepada kakak saya juga berdua kami di sana paling kanan itu adalah Zaini Bakri wali kota 32 tahun Aceh Besar berapa duit yang dibawa 14 juta kelden tandanya Sultan Syarif Kasim itu bergabung dengan Republik Indonesia bukan pemberontak kita. Tahun 1946 Sultan Kasim menggerek bendera di depan istana Siak. Sama dengan Tengku Amir Hamzah, paman saya di Medan dari bapak saya. Beliau menggerek bendera di depan istananya. Beliau adalah pangeran Langkat Hulu, menantu Sultan Langkat yang dikawinkan kepada anak Sultan Langkat. Tapi apa yang terjadi? Tahun 46 bulan Maret seluruh sultan-sultan itu dibunuh. dengan satu pasukan yang bernama harimau liar. Dibunuh semua habis. Buyut saya Sultan Tamiang hilang tidak dapat jenazahnya sampai sekarang. Tengku Amir Hamzah pahlawan nasional ahli puisi penjaga baru beliau disembelih dibuang tapi kemudian dapat mayatnya dikuburkan di depan di depan halaman masjid Tanjung Pura Azizia. Tapi sultan-sultan yang lain tidak dapat jenazahnya. Dibunuh. Tahun 66 baru ketahuan tahun 65 bahwa pembunuh sultan-sultan itu yang namanya Harimau Liar adalah kelompok PKI yang tahun 65 dia disembelih pula sama rakyat karena dia memberontak melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bicara tentang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 200 jasa kerajaan Islam yang menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno. yang ada Ketika tahun 46 itu terjadi revolusi sosial, pembunuhan terhadap sultan-sultan, yang selamat itu cuma Sultan Jogja dengan Sultan Solo. Sultan Aceh karena dijaga oleh tentara-tentara Aceh, Tengku Ali Asmi. Dan Sultan Sultan Tuan Sarif Kasim, Sultan Sarif Kasim selamat karena mengungsi ke Medan dan dibawa ke Aceh, dilindungi oleh Sultan Aceh Tengku Mahmud. Kalau nggak mati juga. Jadi penghancuran keislaman di Indonesia itu sudah mulai sejak 1946. dengan membunuh sultan-sultan Islam dan mufti-mufti kerajaan Islam di Indonesia. Kita sudah mulai kumpuli lagi itu. Walaupun sekarang dilarang, katanya membuka luka lama, apa pula membuka luka lama. Kita mau tunjukkan bahwa kita ini orang Islam setia sama negeri ini. Kalau 200 sultan itu memberontak akan berdiri Republik Indonesia. Apalagi 200 sultan tentu membawa tentara sekutu masuk sini, tentara Inggris. Nggak akan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak yang mulia, Kiai Haji Hashim Ash'ari Dan ulama-ulama Jawa membuat seminar. Kemudian berdirilah Majelis Syuro Indonesia. Majelis Syuro Indonesia itu partai politik Islam yang pertama dan satu-satunya. Setelah merdeka tiga minggu, merdeka 14 Agustus, 7 September tahun 1945, mereka membuat satu partai politik pertama Islam Majelis Suro Indonesia disingkat Masuni pendirinya Yai Hasib Ash'ari pendiri Nahdlatul Ulama dengan harapan nanti ketika Indonesia ini sudah mapan dibuat pemilihan umum Islam punya partai satu yang besar yaitu Masumi sayangnya Ketika pemilu terjadi tahun 1955, pemilu pertama zaman Bung Karno memilih DPR RI namanya konstituante. Waktu itu Idham Khalid naik haji. Bung Karno naik haji juga. PKI PKI naik haji, Subandrio segala macam naik haji. Entah apalah lobby Bung Karno, tiba-tiba pulang dari sana NU buat partai NU. Sehingga dua partai Islam yang besar, Partai Masyumi dan Partai NU. Saya nggak jadi satu partai. Hasil pemilu 55, PNI partainya Bung Karno, Partai Nasionalis Indonesia, dengan Masyumi sama-sama dapat 57 kursi. NU dapat 38 atau 30. PKI dua kursi di bawah NU. Jadi empat partai pemilu yang menang tahun 55 PNI dengan Masumi sama banyak kursinya. Kemudian NU dengan PKI empat partai besar. Dua tahun, tiga tahun, empat tahun bersidang tidak pernah menghasilkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Karena nggak pernah jumpa suara bulat. Ketika PNI mengusulkan, Masumi menolak, nggak dapat suara bulat. Masumi mengusulkan undang-undang dasar negara Islam Indonesia. Saya sudah pun Mertua saya punya, jadi saya baca. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Islam Indonesia yang dibuat oleh Masumi Muhammad Nasir ketuanya waktu itu. Bagus sekali rapi. Begitu diajukan dalam sidang pleno, PNI menolak, PKI menolak, nggak jadi dulu. Lobby, lobby, lobby, lobby, PNI dengan Masumi mau, NU dengan PKI koalisi menolak, nggak jadi juga. Sehingga waktu itu ditulislah di koran-koran, NU Islam semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Jadi pecah belahnya Islam di Indonesia itu sudah mulai sejak awal-awal merdeka. Zaman Orde Lama Bung Karno sudah terjadi Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dibubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan piagam Jakarta sebagai pembukaannya dan itu tidak dilaksanakan sampai sekarang. Karena piagam Jakarta itu Pancasilanya bunyinya satu ketuhanan yang Maha Esa, koma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu hilang. Sejak itu Masumi dengan PNI tidak pernah damai. Tidak pernah damai dan PNI merasa musuhnya itu ya Masyumi. Kemudian Bung Karno melemparkan gagasan kesatuan nasional Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalis agama komunis Nasakom. Di mana-mana agama dengan komunis perang di seluruh dunia. Bung Karno pidato di PBB. Di tempat saya komunis agama dengan nasionalis bersatu. Konsep Nasakom. Nasionalisnya diwakili oleh PNI, partainya Bung Karno, agamanya diwakili oleh NU dan komunisnya diwakili oleh PKI. Masumi menolak. Tidak mau. Bagaimana orang Islam gabung dengan PKI? Mana bisa? Masumi menolak. Puncaknya Masumi dibubarkan Bung Karno tahun 1960. Masumi bubar. Alasannya Masumi terlibat pemberontakan PRRI dibubarkan. Sampai sekarang tidak pernah terbukti masumi pernah ikut memberontak melawan pemerintah NKRI, tidak pernah. Bahkan Sumatera Barat berjasa menyelamatkan Republik Indonesia. Ketika Bung Karno ditangkap Belanda dengan Muhammad Hatta di Jogja, Bung Karno membuat surat kuasa pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan presidennya Saprudin Prawira Negara, ibu kotanya Bukit Tinggi, Terima oleh Nasaruddin jadi presiden darurat Republik Indonesia 6 bulan. Dari tanggal 29 Desember sampai Juni 6 bulan. Setelah 6 bulan terjadi perjanjian damai antara Indonesia Belanda. Bung Karno dilepaskan. Bung Karno bilang kembalikan mandat. Saya presiden. Diserahkan oleh Saprudin. Nah, jabatan presiden. Saprudin perawatan Negara dengan besar hati Orang Minangkabau dengan besar hati, termasuk kita waktu itu provinsi kita provinsi Sumatera Tengah. Belum ada Sumatera Barat. Jadi termasuk kita itu menerima pengembalian kedaulatan pemerintah daerah, pemerintah darurat Republik Indonesia kepada Presiden Soekarno. Enam bulan lamanya Sapruden Prawira Negara jadi Presiden darurat Republik Indonesia, tapi sampai sekarang fotonya tidak pernah dipasang di istana. Kalau kalau jujur kan harus tulis Presiden pertama Bung Karno. Presiden darurat Republik Indonesia Sapruddin Prawira Negara. Presiden pejabat presiden, pejabat presiden yang ketiga Pak Harto. Atas diangkatnya Pak Harto oleh MPRS di bawah kepemimpinan ketuanya Jenderal Nasution menjadi pejabat presiden. Pak Harto nggak mau jadi presiden saya tidak mau jadi presiden. Diangkat sebagai pejabat presiden melalui TAP MPRS ditandatangani oleh Kaharudin apa oleh Jenderal Nasution. Pak Harto jadi pejabat sampai dilaksanakannya pemilu pertama. Tahun 71 diadakan pemilu. Pak Harto diangkat oleh DPR waktu itu pemenang pemilu 71 menjadi presiden resmi Republik Indonesia. Ini harus diluruskan di dibilang Pak Harto merampas kekuasaan dengan super smart. Bohong. Tidak pernah Pak Harto merampas dari super smart. Pak Harto diangkat jadi pejabat presiden oleh keputusan MPRS. Resmi bukan oleh super semar itu. Pak Harto diberi super semar 11 Maret tahun 66. PKI memberontak 30 September 1965. Dia bunuh jenderal-jenderal. Tapi Bung Karno menolak membubarkan PKI. Padahal Bung Karno sudah membubarkan Masumi tahun 60. Seluruh Indonesia minta Bung Karno bubarkan PKI, tidak mau. 1 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, enam bulan Pak, Pak Karno, Bung Karno menolak membubarkan komunis 11 Maret Pak Harto beri surat perintah pada Pak Harto 12 Maret besoknya jam 7 pagi PKI resmi dibubarkan oleh Pak Harto tapi Pak Harto itu tuh bukan presiden pelaksana super semangat setelah pidato Bung Karno yang berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS baru Bung, Bung Karno ditolongkan diperbaiki nggak diterima oleh MPRS Diturunkan Bung Karno dari presiden diangkatlah Pak Harto menjadi pejabat presiden Republik Indonesia ada ditulis tahun 71 Pak Harto jadi presiden resmi Republik Indonesia kemudian diganti Habibie dua tahun sekian karena reformasi kemudian Gus Dur diturunkan karena difitnah mengatakan dikatakan korupsi Bulog Gate korupsi Brunei Gate yang sampai sekarang tidak pernah dibuktikan Ketika itu Gus Dur memberhentikan Kapolri Bimantoro, tapi Kapolri Kapolrinya melawan tidak mau diberhentikan presiden. Coba bayangin. Kapolri yang diangkat oleh presiden yaitu Khairuddin tidak berlaku sebagai Kapolri gila waktu itu memang. Akhirnya ini harusnya makar nih, harus ditangkap nih Bimantoro. Itu asli makar itu, melawan presiden kan. Diberhentikan nggak mau sama presiden Gus Dur waktu itu presiden resmi. Kemudian ganti Megawati, semua ada fotonya. Sampai sekarang SBY kemudian Jokowi. Yang tidak ada fotonya itu Sapruden Prawira Negara. Kenapa? Sedangkan pejabat bupati dua minggu aja ada namanya. Pejabat bupati karena bupatinya dipecat karena memujaraikan istrinya pakai SMS. Ada fotonya. Kenapa Presiden Darurat Republik Indonesia 6 bulan gak ada namanya? Kenapa? Nah, ini mulai ada penyembelihan-penyembelihan kehebatan Islam. Kemudian dibikinlah IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Yang mana tamatan pesantren tidak boleh masuk IAIN. Yang boleh kuliah di IAIN tamatan SMA apa tahunya teman SMA bahasa Arab nggak bisa nahu sorob nggak bisa ya kan baca Quran masih belepotan empat tahun setengah kemudian jadi kepala kantor urusan agama saya memandang ini pendangkalan Islam tapi kemudian diadakan pendekatan zaman Orde Baru bagaimana bisa tamatan pesantren masuk ke IAIN lama itu dibuat peraturannya dirombak dulu kurikulumnya 70% umum 30% agama dibuatlah madrasah ibtidaiyah sanawiyah aliyah ya barulah boleh nah, tamatan pesantren kalau pesantren yang mengadopsi departemen agama punya kurikulum baru boleh masuk IAIN belakangan tamat pesantren boleh masuk fakultas kedokteran belakangan tamatan pesantren boleh masuk akabri ini jasa zaman Pak Harto ini Bung Karno jangan harap Sebab apa? Sebab zaman itu dijajah pesantren tidak diakui. Dan itu perjuangannya panjang. Majelis Ulama Indonesia pelan-pelan masuk ke presiden Pak Harto. Kepingin membuat baitul mal, bank-bank kecil. Berhasil. Setelah lihat animo masyarakat bagus, Ketua Ichmi Habibi waktu itu Menristek dengan almarhum Hasan Basri Ketua Umum MUI menghadap Pak Harto minta supaya diizinkan buat bank Islam. Harto bilang apa bedanya bank Islam dengan bank yang ada sekarang? Oh yang ada sistem riba, kalau bank Islam sistemnya mau mudorobah, ijaroh dijelaskan. Wah Pak Harto bilang bagus itu. Bagus. Panggil Menteri Keuangan Adrianus Moy dengan JB Sumarlin, Men Menteri Ekoin, Men Men Menko Ekoin. Bisa nggak? Nggak bisa. Bagi Islam sendiri bisa? Nggak bisa, nggak bisa sendiri Kenapa? Tidak ada undang-undangnya. Ya kata Pak Harto bilang bagaimana supaya bisa? Ya Pak Harto bikin kepres. Dibikin Pak Harto kepres. Mendirikan BEM Islam. Cuman Pak Arto bilang tolong namanya jangan bank Islam. Nanti kalau bank Islam berdiri, bank Buddha berdiri, bank Hindu berdiri, bank Katolik berdiri. Namanya Indonesia Lata. Cari nama lain lah, tapi tidak mengurangi substansi. Langsung Ki Haji Hasan Basri bilang ada. Apa itu? Bank muamalat. Karena yang bermuamalat itu hanya orang Islam. Sebab syariat Islam dibagi empat. Bab ibadat, bab, bab, bab muamalat, bab munakahat, dan bab jinayat yang bermuamalah pasti orang Islam jual beli pinjam meminjam sewa menyewa gade menggade ah cocok tanda tangan bank muamalah berdiri udah dibuat struktur segala macam ngadep lagi pak udah siap pak untuk berdiri ya apa hambatannya nggak ada modal orang Islam kan miskin Pak Arto kumpulin duit satu miliar setengah kalau nggak salah itu modal pertama berdiri bank muamalah ngadep lagi belum ada kantor Dipinjami kantor Artaloka dalam Sudirman sampai dunia kiamat pinjamnya Dapat berdiri dibikin pengumuman gak ada yang mau kerja di bank muamalah masa depan suram karena nggak ada cabangnya sama sekali diumumkan ada satu yang mau dari Medan Pak Zainul Pak Zainul itu datang mendaftar jadilah dia direktur utama bank muamalah pertama tapi nggak bisa kerja karena tamatan ekonomi USU dicangkokkan ke Malaysia belajar bank syariah di Malaysia terus berdiri kecil tidak ada cabang hanya satu aja di Jalan Sudirman tapi ketika krisis moneter tahun 98 terjadi satu-satunya bank yang selamat bank muamalah takbir karena sistemnya sistem Islam gak ada riba gak pinjam duit bank syariah tidak meminjamkan uang sistemnya Jual beli tijarah. Pak, saya mau beli rumah, berapa duitmu? 50 juta. Rumahnya harganya berapa? 200 juta. Oke, 50 juta uangmu, 150 uang kami, bank. Beli 200 juta. Kemudian diambil ini sertifikatnya. Kan masih saya punya 150, kamu punya 50. Ya, sekarang yang saya punya ini kamu beli. Yang 150 ini kamu beli. Oke, berapa lama kamu bisa bayar? 5 tahun. Kalau 5 tahun 200 lah, aku ambil untung 50 boleh beli. Putus. Ketika terjadi krisis, suku bunga bank naik jadi 60%, 70%. Bank syariah tidak ada pakai perubahan. Sebab cicilannya itu sudah jual beli, sudah dibayar cash. Tidak ada jual beli uang di situ. Pinjam meminjam uang. Di situ sama-sama membeli aset. Kalau asetnya dijual, uangnya dibagi 50, 200. Jadi sana 50, sini 150. Sana satu bagian, sini tiga bagian. Begitu, paham? 25% hak orang itu, 75% hak bank. Begitu. Ah, tahun 2001 setelah reformasi Majelis Ulama Indonesia mendatangi DPR lobby lobby lobby berdirilah peraturan Bank Indonesia berdirinya bank syariah di Indonesia sekarang sudah banyak sekali bank syariah ratusan ini kan perjuangan yang memakan waktu bertahun-tahun bukan sebentar Nah, di DPR kita mati-matian memperjuangkan undang-undang itu. Bung Karno berkata, waktu pidato Bung Karno, kamu, ada Kiai Haji Bagus, Hadi Kusumo, dan lain-lain orang-orang Islam yang ada di BPUPKI, PKI, PPKI waktu itu persiapan kemerdekaan. Jangan bermimpi Indonesia menjadi negara syariah, negara Islam. Tapi berjuanglah kamu menegakkan nilai-nilai Islam untuk jadi undang-undang di negeri ini. Kamu yang Kristen, jangan jadikan negara Indonesia negara Kristen. Tapi kamu berjuanglah untuk mendapatkan undang-undang yang sesuai dengan agama Kristen. Nah kita sekarang kan berebut-rebut ini. Maka diperlukan DPR-DPR yang mau memperjuangkan syariah menjadi undang-undang resmi negara Republik Indonesia. Bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Undang-undang pornografi dikejar mulai dari 1999 Baru tembus jadi undang-undang 2009, 10 tahun, 11 tahun. Sampai jadi undang-undang. Kalau udah jadi undang-undang, udah resmi hukum negara Republik Indo. Walaupun dia itu Islam. Bank syariah. Sekarang itu jadi undang-undang resmi. Kalau dia undang-undang resmi menjadi hukum negara Republik Indonesia. Undang-undang jaminan produk halal resmi ditanda tangan presiden, diputus ke DPR, jadi hukum Islam yang berlaku resmi di Indonesia. Mulai Oktober 2017 tidak boleh ada makanan yang haram beredar di Indonesia. Itu undang-undang. Ada yang keberatan. Kalau kami mau makan babi, makanlah babi. Tapi tulis di situ, babi haram. Bukan kita larang lakum dinukum tapi undang-undang itu perlu nggak? Perlu karena kalau ada yang sempat bikin halal padahal tidak halal, tidak bisa ditangkap kalau tidak ada undang-undang. Setelah ada undang-undang coba bikin. Makanan ini burger ayam, ternyata burger tikus, tangkap masuk penjara. Ada undang-undangnya. Perlu nggak? Bagaimana bisa jadi kalau DPR-nya sontoloyo? anggota DPR dari praksi agama dari partai Islam ditanya Pak sekarang kan calon gubernur Jakarta tinggal dua Anies sama Ahok iya Bapak pilih mana? Oh saya istiqoroh dulu Ngatokmu Partai Islam kok milih orang Islam memang gak istiqoroh Harusnya kan begini tuh Pak, Bapak mau makan daging kambing atau anjing oh saya istiqoroh dulu gitu istiqoroh itu kalau sama-sama halal pak bapak mau makan kambing atau ayam oh saya istiqoroh dulu bapak mau nikah dengan gadis yang janda eh, eh, eh, gadis yang Islam atau janda yang Islam oh saya istiqoroh dulu kan begitu paham? Ini ditanya, Bapak milih Anies apa Ahok? Saya istikharah dulu. Kualitas kayak gitu kalian pilih jadi anggota DPR. Patutlah Islam di Indonesia dirusak. Patutlah rusak. Kebangkitan Islam itu sebetulnya dulu awalnya Indonesia ini negara yang Islam dari Sabang sampai Merauke 200 kerajaan Islam. Tapi kemudian datang Belanda diacak-acak, kemudian merdeka tambah rusak, sempat berputar antara nasionalis, komunis dengan agama. Tapi kemudian agama makin hari makin rontok. Partai Islam makin hari makin hancur. Nah, nah sekarang kita perbaiki. Hancurnya politik Islam, kita tidak pernah lebih dari 45 persen. Tidak pernah lebih dari 45 persen. oleh karena itu kita mulai bersatu. Persatuan itu bisa wujud sekarang ini waktunya. Sekarang ini. Ya. Bagaimana sekarang ini waktunya wujud? Karena sekarang ini ada kejadian besar di Gubernur Jakarta menghina Al-Quran dan ulama. Ucapannya begini, jangan mau dibohongi pakai Al-Ma'idah 51. Dia sudah mengaku, memang dia mengatakan itu. Di sidang yang ke-17 dia bilang memang saya sengaja ngomong gitu. Karena pendengar tidak antusias. Saya teringat jangan-jangan ini ditipu macam orang-orang Belitung. Nggak milih saya jadi gubernur. Jadi saya sengaja mengatakan itu. Kata hakim apa hubungannya ikan sama Al-Ma'idah 51? Mau oh, bingung lah dia jawabnya. <laughs> bingung dia jawabnya. Kalau saya bisa jawabnya, ikan itu makanan Tuan Hakim, Al-Maidah itu juga artinya makanan. Jadi ikan sama Al-Maidah ada hubungannya. Jadi jangan mau dibohongin pakai Al-Maidah, berarti jangan mau dibohongi pakai ikan gitu. Orang kelihatan sengaja Pak. 34 majelis ulama se-Indonesia provinsi Majelis Ulama Pusat Indonesia pusat Ditambah 60 ormas Islam sepakat Gubernur Jakarta menghina agama dan menghina ulama. Dibunuh pakai pistol. Itu artinya pistol alat membunuh. Betul. Pelakunya seorang pembunuh. Digorok pakai pisau. Pisaunya alat menggorok, pelakunya seorang penggorok. Dibohongi pakai Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 alat untuk berbohong, Ulama yang mengajarkannya ulama pembohong. Jelas. Jelas. Sepakat seluruh ormas. Tanda tangan di Majelis Ulama Indonesia dengan Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Tiba-tiba muncul oknum-oknum. Yang satu dari Lampung. Ditanya, Anda mengatasnamakan Nahdlatul Ulama? Bukan. Anda mengatasnamakan Universitas Rad, apa Islam Raden Inten, IAIN Raden Inten, buka. Anda mengatasnamakan Majelis Ulama, buka. Jadi mengatasnamakan siapa? Pribadinya sendiri. Masa didengar pendapat pribadi? Belakangan ketahuan pula nggak dokter. Belum haji pula innalillahi Saksi-saksi agama dari pihak dia tidak ada satupun yang resmi dari organisasi masa Islam. Tidak ada. Semuanya pendapat-pendapat pribadi saja. Karena 60 ormas Islam sepakat itu menghina agama. Nah dengan itu kita bersatu. Demo Oktober. Nggak ada respon apa-apa dari pemerintah. Polisi nggak nangkap, nggak memproses, nggak ada apa-apa. Yang demo 100 ribu. Demo November 411, satu juta orang. Presidennya malah pergi lihat rel kereta api. Benar, padahal presidennya waktu kampanye dia bilang begini. Ada rekamannya saya dengar. Saya itu dulu waktu jadi wali kota Solo saya setiap hari di demo. Lama-lama saya ajak makan, saya ajak makan, saya ajak makan, tinggal tiga perempat yang demo. Terus saya ajak lagi makan, makan, makan, tinggal separuh. Lama-lama saya ajak makan, makan, tinggal sepertiga. Lama-lama saya ajak makan, nggak ada lagi yang demo. Lah sekarang saya rindu, kepingin di demo. Sekarang di demo, pergi nengok rel kereta Satu juta orang. Yang nerima wakil presiden, janji dua minggu. Malamnya beliau pidato presiden, dua minggu diproses diproses dua minggu nggak ditangkap padahal setiap penghinaan agama semua kasusnya ditangkap Arswendo ditangkap Permadi ditangkap Lia Eden ditangkap Ahmad Musodik ditangkap tahun lalu ada nabi palsu di Bandung Cecep namanya ditulis saja pakai huruf Arab nggak bisa tuh Cecep jadi nabi ya kan ditangkap juga tahun 90 ada nabi namanya Tukimin Tukimin jadi nabi. Di kan pun tak sedap. Marhaban ya Tukimin tak sedap. Ditangkap juga. Tiba-tiba ini mengatakan Al-Maidah 51 alat berbohong. Orang-orang yang mengajarkannya ulama pembohong itu maksud kata-katanya itu jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 Tidak ditangkap-tangkap sampai sekarang Demo 11,4 juta orang. Ini kebangkitan memang perlunya dari masjid memang. Mengumpulkan 11,4 juta orang itu bukan pakai apa-apa, pakai masjid. Semua ulama, semua dai-dai bicara. Berkumpul pakai duit sendiri. Kalau dibayar bangkrut yang bayar itu. 11,4 juta orang dibayar. Sedangkan pemerintah aja mau bangun jalan tol aja nggak ada duit, mau diambil uang haji. <laughs> apalagi bayar orang demo ya enggak uang haji mau diambil bikin jembatan bayangin bikin jalan saking tak ada duitnya dipanggil orang-orang Cina yang parkir di luar negeri duitnya kami ampuni pajakmu tapi bawa duitmu kemari diharapkan 1000 triliun sampai sekarang 140 triliun pun payah dapatnya nah, yang paling enak uang haji lah 106 triliun tinggal ambil aja ya. Perkara nanti orang Indonesia nggak bisa naik haji itu urusan belakang yang penting pakai dulu. Dahsyat ini. 11,4 juta orang kumpul doa. Itulah hebatnya orang Islam kalau doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkanlah yang hak itu hak agar kami bisa mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil agar kami bisa menghindarkannya. Sekarang kelihatan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama, kalau kata Habib Rizik, ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Ulama beneran mengajak ke surga. Ulama-ulamaan mengajak ke surga-surgaan. P3 partai berlambang Ka'bah. Tahun 2011 berjanji hasil konferensi nasionalnya, musyawarah nasionalnya, P3 adalah rumah besar umat Islam. Lambangnya Ka'bah. Dulu sempat lambang bintang diganti Ka'bah. Tiba-tiba milih penista agama dan membela penista agama jadi gubernur. Kecewa Sebab saya dari tahun 77 ikut mengkampanyekan P3. Di Medan saya nyanyi lagu Roma Irama waktu kampanye itu. Dari antara tiga tanda gambar, pilih satu yang paling Anda suka. Nomor satu, jangan lupa. Waktu itu P3 nomor satu. Tiba-tiba P3 bela penista agama. Apa nggak jengkel? Saya jadi dosen di USU, pemilu di USU, itu yang menang P3 bukan Golkar. Padahal USU itu Universitas Sumatera Utara pegawai negeri semua yang di situ. Jelas, kami ini bela P3 walau pegawai negeri. Tiba-tiba bela Ahok. Cocoknya diganti lambang Ka'bah nggak cocok lagi itu. Harus ganti gambarnya lambangnya bunglon. Itu lebih cocok untuk P3. Mengecewakan. Ulama se-Indonesia sepakat MUI-nya. Ormas Islam sepakat, P3 pula bela dia. Ini kan kelihatan sekarang ini. Yang hak, yang hak, yang batil, yang batil kelihatan. MU tahun 1999 memutuskan dalam musyawarah nasional. Wajib memilih pemimpin Islam. Tiba-tiba pemuda Ansor bilang, boleh memilih pemimpin yang tidak Islam. Ini kan anak durhaka, paling kundang itu. Pak Ako NU mengatakan tidak boleh, anak pula boleh iyo ndak banget ndak marah itu anak durhaka paling kundang itu ha ini kan ini NU nya mewajibkan milih pemimpin Islam ansornya bilang boleh enggak Islam nampak yang hak dengan yang batil itu berkat doa 7,4 juta orang dan dinampakkan orang dinampakkan Allah di hadapan mata kita orang-orang yang betul-betul Islam atau pura-pura Islam Selama ini kita nggak tahu. Seorang presiden, mantan presiden, bergelar hajah, nggak bisa menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sub, sub, sub, sub. dinampakkan Allah. Selama ini kita tidak tahu, betul? Apa kita sengaja atau dia yang sengaja? Allah bikin dia keselio dinampakkan di mata kita. Begitulah kualitasnya seorang haja. Mantan presiden dengan negara berpenduduk Islam terbesar sedunia. Begitulah modelnya. Bak tahu, ya kan dia tahu. Datang presidennya pidato di Muktab apa? Tanwir Muhammadiyah di Maluku Utara. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukur lillah. Ini bahasa Batak ini bahasa Arab wa syukru lillah. Dia enggak alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur lillah. lah kalau kalau kata ilah Dinampakkan Allah. Apa kita yang menyetel itu? Tidak, dia sendiri Allah perlihatkan pada kita. Cucu cucu saya aja umur 3 tahun kurang udah bisa wala haula wala quwata illa billah aliil azim. Cucu saya. Anak saya 2 4 tahun sudah hafal Yasin. Tetangga-tetangga saya yang anaknya ngaji di rumah saya dengan anak-anak saya umur 4 tahun, 4 tahun setengah hafal Yasin. Masa seorang haji udah umur 57, 58 tahun. Lah, kalau-kalau kata ilahi. Diperlihatkan Allah. Saya tidak menghina saya. Untuk apa saya menghina orang? Betul? Saya tidak menghina. Kalau memang dia merasa bersalah, minta maaf dong. Panggil ustaz, ajari apa yang betul. La haula, la haula, wala quwwata, wala quwwata illa billah, illa billah, al-aliyyil azim, al-aliyyil azim. Udah fasih pidato, saudara-saudara. Kemarin keliru, sekarang sudah betul. Saya sudah ngaji seminggu. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin saya minta maaf. Enak kita melihatnya ya kan? Gentleman. Ini malah pengupload videonya mau ditangkap. Apa salahnya mengupload video yang memang terjadi mau ditangkap pula? Lah kalau kalau kata ini. Ketua P3 yang membela penista agama ngomong pidato dia bilang apa amar ma'ruf nahi mangkor ini Islam atau pura-pura Islam manalah ada mangkor Satu lagi ketua DPR pula. Datang Raja Salman. Selamat datang Raja Salman khotim haromain ditulis salah pula membacanya Raja Salman Khotim harimain selamat datang penjaga dua istri dia menjaga kota suci Khotim haromain dibaca Khotim harimain untung dia nggak protes hey, eh, istriku tiga bukan dua Saya melihat ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua. Betul? Yang paling fatal presiden pidato lagi. Harus dipisahkan politik dengan agama. Lebih parah. Jadi kelihatan memang sekuler ini orang. Anti agama. Islam tidak bisa berpisah dari lahir sampai mati dari diri orang Islam. Sebab Islam itu adib, cara pandang, cara pikir, cara bicara, cara tindak. Adib. Kita ini dari lahir pakai agama. Begitu lahir bapak kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akal kita belum main, Kenapa diazankan? Mengazankan roh kita. Dan mengazankan akal kita. Dan terus pakai agama. Diajarkan mengucap la ilaha illallah. Diajarkan ngaji. Di khitan. Khitan. Kemudian apa? Pakai baju cara Islam. Masuk masjid. Cara Islam kaki kanan baca doa Allah maftah li abu rahmatik keluar masjid Allahumma ini a'udzubika apa Allahumma ini as'aluka min fadlik masuk WC kaki kiri Allahumma ini A'udzubika min minal khubthi wal khaba'is. Keluar masjid, alhamdulillah, eh, keluar WC, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Semua pakai agama. Sampai campur sama istri. Udah kepepet pun masih Allah majanib dah syaitan, majanib syaitan. Enggak bisa kita lepas dari agama, betul? Betul mati pun bawa agama dimandikan betul dikapankan wajib hukumnya tapi kapan itu wajib dikapankan sunat berwarna putih jadi warna putih tidak wajib Rasulullah menurut riwayat dikapankan dengan berwarna merah hati itu yang ada waktu itu putih yang ada waktu itu sunat pakai baju putih hadis turmidi Kapankan mayat-mayatmu dengan baju berwarna putih karena Allah suka dengan baju warna putih itu warna kesukaan Allah. Berarti tidak wajib mengkapankan mayat dengan warna putih. Mengkapankan mayat wajib. Sunat warna putih. Tapi nggak ada orang yang mau. Ah, janganlah selain putih. Ah, kau nggak usah. Kau nanti kukapankan pakai warna kotak-kotak saja. Oh, jangan. maunya sempurna Islam sempur mati itu mau sempurna kau pakai nanti kami kapankan pakai warna anu aja batik Solo jangan lo sampein kan dari Solo wah oh, ya jangan kalau bisa ya putih pakai kain kapan batik Solo kan boleh cuman malaikat bingung aja loh saking Solo mawon deh, deh. oh dibokol ya lo Ternyata mati mau sempurna, hidup semau gue. Sholat enggak, ngaji setengah eh, suka-sukanya, mana yang cocok diambil, nggak cocok Islam dibuang. Disuruh Quran milih pemimpin Islam, dia pilih terserah saya dong. Masa diatur-atur, itu kan hak demokrasi saya. Memanglah di Indonesia milih pemimpin itu hak demokrasi kita. Tapi kalau orang Islam ada aturan dari Allah dan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Kalau saya nggak mau terserah saya dong. Kalau saya mau nyoblos dia ya terserah. Memang dalam Islam boleh. Nggak boleh, harus maunya Allah, maunya Rasul. Paham? Oh, terserah saya. Apakah boleh kalau saya nyoblos Ahok? Ya boleh. Cuman hadis Bukhari Muslim mengatakan, kenapa kau cocok? Kenapa kau coblos Ahok? Karena saya sayang pada dia. Oh, ada hadis Bukhari Muslim mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Nanti di akhirat kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai Jadi kau nyoblos Ahok karena cinta? Oh, oh. Ya nanti kau di sana satu kuali sama dia. Hadis Bukhari Muslim ayo mau satu kuali sama dia kita mau apa? Gak mau sama artis saja nggak mau apalagi sama dia kita mau makan Nabi Sallallahu bersama Rasulullah. Bagaimana kita mau bersama Rasulullah kalau ajarannya kita pijak-pijak, kita injek-injek? Nggak bisa. Paham? Nah kebangkitan Islam ini mulai dari sekarang. Kalau ini kesempatan kita sia-siakan, tidak akan bangkit lagi kita 10 tahun yang akan datang dan bunganya sudah mulai kelihatan. Menurut kabar 41 atau sekian puluh calon-calon bupati, wali kota dan gubernur yang didukung oleh partai PDI Perjuangan kalah di seluruh Indonesia. Ini kan buahnya ini udah kelihatan. Ini baru tahun sekarang bagaimana 2019. begitu. Paham? baru menang iya, tapi bukan kader dia, kader orang di tokongnya. Itu pun menang tipis. Kader dia tidak menang. Bahkan Rano Karno aja di Banten kalah. Sidul anak Betawi kurang populer apa? Kalah. Kurasa kalau Benyamin masih hidup nangis deh. Tulah dul, kan gue bilang gue kata apa, lu ikut partai itu sih lu. Dulu dulu. Mau bangkit kita? Betul? Dia mau negeri Melayu? Negeri Islam? <laughs> besok jangan sembarangan milik. Mereka sudah ukur itu. Untuk 100 juta suara. Dikasih 100 ribu satu orang. Itu baru 10 triliun duitnya. 100 juta pemilih, kasih 100 ribu satu orang, itu duitnya baru 10 triliun. Satu orang Cina di Indonesia punya kebun sawit, ada satu Cina punya 5 juta kebun, kebun sawit, 5 juta hektar kebun sawit. Kali 2 juta sebulan, itu hasil sebulan 10 triliun. Selesai satu bulan saja, hanya itu duit hanya, lu tak rasa. <laughs> Kalau orang Islam tidak militan, habis. 100 ribu apa artinya untuk 5 tahun? 100 ribu 5 tahun, setahun 20 ribu. 20 ribu setahun, beli tusuk gigi pun tak cukup. Apa beli, apalagi beli ikan teri. Alangkah bodohnya orang Islam. Alangkah bodohnya. Wah ini rasis, tidak rasis memilih orang Islam oleh orang yang beragama Islam dilindungi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dilindungi bukan rasis jangan tertipu dengan kata-kata rasis ini memang diciptakan siapa yang tidak mendukung calon dia berarti anti kebersamaan loh kalau kebersamaan harus ente yang menang kalau kami yang menang tidak bersama ini kan tipu untuk mengkerdilkan kita. Asal bilang Cina rasis, anti kebersamaan. Iya, ini Republik Indonesia bukan Republik Rakyat Cina ini. Kenapa coba? Kalau kita bilang Madura boleh. Eh, Madura gue. <laughs> Dasar lu Betawi lu. <laughs> eh, Melayu. Toke Melayu kau patah as ganti kayu Jawa kau bilang Cina kau heh itu lasis lasis apa rasis sedangkan negaranya yang menyebut dirinya Cina Republik Rakyat Republik the People of China kapal terbangnya China Airline Airline C handphonenya handphone kungfunya kungfu Cina motornya motor Cina HP-nya HP Cina restorannya restoran Cina gadisnya gadis Cina petenya pete Cina itu pete rasis itu pete Ini bukan tanpa sebab, ini sengaja diciptakan. Sengaja diciptakan. Menurut Menteri Pertanahan sahabat saya, tak saya sebut namanya. Menteri Pertahanan Nasional mengatakan, sertifikat hak milik tanah di Indonesia 70% dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang Cina. 30% lagi milik orang Indonesia pribumi. Kalau begitu kita sekarang sudah menumpang di negeri kita. 70% milik mereka. Ini mereka coret. Di negara kesatuan Indonesia, Republik Indonesia, tidak ada istilah pribumi dan non pribumi. Ini sengaja diciptakan ini. Sengaja. Dulu kan Undang-Undang Dasar 45 Presiden harus orang Indonesia asli. Dicoret itu di ditukar di amandemen. Padahal Cina ya tetap Cina. Ini tidak boleh. Cina itu etnis, etnis Cina. Eh, ayo kita bahas etnis itu apa artinya bahasa Indonesia nya? Apa? Suku, suku, suku apa enggak? Etnis itu suku. Nah kita cek. Suku Madura dari mana? asalnya Pulau Madura. Suku Melayu Riau dari mana? Asalnya dari Riau. Suku Aceh asalnya dari mana? Suku Papua asalnya dari mana? Suku Manado asalnya dari mana? Sulawesi Utara. Suku Makassar asalnya dari mana? Sulawesi Selatan. Suku Minang dari mana? Sumatera Barat. Suku Tengger dari mana? Jawa Timur. Suku Cina dari mana? Dari Sumatera? Dari Sumatera? Bukan. Dari Jawa? Bukan. Suku Cina dari Kalimantan? Bukan. Suku Cina dari Maluku? Dari Sulawesi? Dari Papua? Dari mana? Kalau begitu bukan suku, bangsa Cina. Cina bukan suku, bangsa Cina. Jadi kita kan ditipu ini. Apa salah saya? Mau tangkap tangkap? Ah. Pulang, tangkap. Biar belajar kuliah lagi aku apa itu etnis. Kenapa? Begitu. Apa nggak boleh orang Cina kaya? Boleh, tapi adil dong. Jangan kau sentap semua kata orang Medan. Riba sudena. Kau semua kau makan. Pabrik sawit apa? Kebun sawitnya kau punya 5 juta hektar. Dibikin pabriknya, pabrik CPO, pabriknya kau punya CPO-nya mau dibikin jadi minyak goreng, pabrik minyak gorengnya kau punya juga. Pabrik minyak gorengnya udah jadi minyak goreng mau dijual harus dibungkus plastik, pabrik plastiknya kau bikin pula kau punya. Udah masuk plastik mau dijual harus dibikin kardus, pabrik kardusnya kau bikin lagi yang baru kau punya. Udah jadi masuk kardus mau diangkat ke mall, kau bikin pula perusahaan logistiknya kau punya pula. Sampai ke mall mau dijual, mallnya kau punya juga. Terus kami jadi apa itu? Jadi apa? bangsat kau pantas nggak kita marah karena kita kan bangsa yang lahir di negeri ini besar di negeri ini kan mereka kan datang dari Cina Orang Sumatera bukan, orang Jawa bukan, orang Kalimantan bukan, orang Sulawesi bukan, orang Papua bukan. Datang sini, diambil ya semua kita punya. Wajar kita marah nggak? Mau klaim gubernur ya orang Cina? kalau mau tolol kalian. Termasuk saya kalau saya mau tolol juga saya. <laughs> saya tidak benci dengan Cina, Pak, demi Allah. Saya kan anak Cina. Bagaimana mungkin saya membenci keturunan saya? Nggak mungkin. Ibu saya Cina, kakek saya Cina, nenek saya Cina. Bibi saya Cina, paman saya Cina, sepupu saya Cina. Keponaan-keponaan saya itu kalau bertengkar pakai bahasa Cina. Lu itu cincang cincang kok kalau bertengkar bahasa Cina. Kalau berkawan baru bahasa Indonesia. Makan bang katanya. Tidak benci kita dengan Cina. Kita dengan Lim Swee King nggak benci, betul. Kita dengan Rudi Hartono nggak benci, betul. di Cina kita nggak benci, betul. Kenapa kita Ahok benci? Dihinanya agama kita. Kalau saya dihina orang, saya sabar. Demi Allah saya sabar. Dari kecil saya bilang Cina kau. Ha -ha. Ya, nggak salah betul. <laughs> Tapi kok gelar tengku kau? Bapakku keturunan raja aku bilang. Orang Melayu bapakku asli. Ada silsilahnya sampai keturunan saya ada semua. Bukan anak haram aku. Tapi kau Cina? Cina. Kau <laughs> ya, Cina kau. Memang. Nggak marah saya ada perempuan cantik sekali di SMA suka dengan saya dia tanya kamu orang Cina iya saya bilang wah kalau Cina aku nggak mau lah sama kamu tak usah apa rugi? aku pun masih sekolah ya kak. tapi kok kau gelar tengku bapakku keturunan Kesultanan Serdang oh berarti orang Islam Islam juara musabakoh tilwatil Quran oh, kalau gitu maulah aku aku tak mau lagi Saya dihina tidak marah. Kalau saya maafkan saya dapat pahala. Tapi kalau istri saya dihina mana boleh saya diam. Istri saya dihina saya wajib marah. Kalau saya jalan-jalan dengan istri, datang dua preman, dipegang-pegangnya istri saya. Bang, bang, tolong bang, tolong. Terus saya bilang, sah. <laughs> ah, itu bukan suami kambing itu. <laughs> Kalau istriku diganggu ku kungfu lah terus, ya enggak? ada maaf. Padahal istri bisa ditukar. Kalau nggak suka aku kutukar bisa. Sempat ku suruh sholat lah kau, tak mau dia sholat. Puasalah kau, tak mau pula dia puasa. Zikir kau, ayo sini zikir. Kita lagi zikir. Tiba-tiba terdengar keyboard di sebelah rumah. Istri kita nyanyi. Anjam datang airnya pirat. Datang anak kita lari-lari. Pak, mama joget sama Om Joni, Pak. Terus saya bilang, ini eh, memang hobi mamamu begitu. Saya berdosa, saya harus datangi. Eh, Joni, pak sekali. Sama bini kau, kau berjoget. Sini kau, pulang. Bisa nggak kau berhentikan sifat joget kau sama bukan mahrammu? Nggak bisa. Ku talak, kau talak satu. Begitu. Bini nggak bisa diatur. Ngapain dipertahankan? Astrea 73. Astrea tahun 73. Jalan kuda mereng. Ah, kutukar Mio baru ya. Sekali digas loncat langsung ya. Bini kalau nggak mau taat bisa ditukar, betul? betul. Begitupun kalau diganggu orang mana kita diam, marah kita, betul? betul. Apalagi agama. Kalau agama diganggu lebih hebat lah dari bini. Agama nggak bisa ditukar sampai mati, betul? Kemana agama kita diganggu kita bisa diam aja. Tenang-tenanglah kau. Oh, kalau saya diganggu bisa. Istri saya nggak bisa apalagi apa maka kalau Ahok bebas, bahaya Indonesia. Bahaya Indonesia, benar. Oleh karena itu, saya tidak mau revolusi, perang, yang rugi kita, kita yang miskin 90%. Oleh karena itu dari sekarang sudah harus kumpulkan dua duit orang Indonesia. Semua orang Islam kumpul duit di rumah, simpan cash, kurangi rokok, kurangi pulsa, simpan duit. Kalau dia bebas tanggal 19 April, kita diam di rumah semuanya yang jadi guru nggak ngajar, yang jadi murid nggak sekolah, yang jadi kuli nggak pergi, yang jadi supir nggak pergi, yang jadi pilot nggak pergi, yang jadi dokter nggak praktek, yang jadi kuli pabrik nggak datang, pabrik tutup semua. Istri nanya, bang nggak kerja bang? Enggak. Ya, makanya apa kita sudah ketetapkan ya untuk satu bulan. Nah, <laughs> tenang Jadi apa aja kerja abang? geliti aja sama kau. Berapa lama bang? Ya sebulan lah. Aku mau tahu dulu kalau seluruh Indonesia orang Islamnya seperti itu. Mau tahu saya dulu macam mana negeri ini. Jangan main-main dengan hukum. Tapi kalau orang Islam hari ini tidak membuat sesuatu yang membuat mereka gentar, Percayalah sampai hari kiamat Islam di Indonesia tidak akan pernah disegani oleh mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga masjid ini menjadi mulai tonggak kebangkitan umat Islam. Lima waktu datanglah kita ke masjid. Sebab kekuatan Islam itu ada di masjid. Saya sudah tes itu. Waktu saya dosen di USU. Sholat berjemaah itu bisa seribu orang, lima ratus orang, tujuh ratus orang. Sebab siapa saja yang tinggal di asrama kalau enggak ke masjid kami ketok pintunya, digedor, bangun ke masjid, dikirim. Apa yang terjadi? Uang kecil di masjid al kampus itu bisa seperti ini, macam sholat Jumat itu, sholat lima waktu. Kalau sholat Jumat 30 menit sebelum azan Anda tidak akan dapat tempat di masjid al kampus susu. Waktu itu di luar. Sholat zuhur asar 14 kampus punya masjid besar-besar bisa tiga kali sholat zuhur, sholat asar waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kami perlu uang, kami nggak pakai proposal. Islam tuh nggak perlu proposal. Coba eh, mau mulit Nabi pak. Akhirnya apa? Orang ini yang tebal, rajin sujud. Dia ini yang tebal, minta duit aja tiap hari. Islam tidak perlu proposal. Asal yang di masjid serami ini gampang. Apa yang kami buat? datang laporan Pak besok terakhir bayar uang kuliah oh iya ada empat orang jemaah kita nggak bayar besok Pak kenapa nggak ada uang dikirim dari kampung oh berapa orang empat orang perlu uang berapa perlu uang sekian selesai sholat kita berdiri saudara-saudara ini sajadah saya bentangkan di sini saya minta semua jemaah keluarkan uang berapa yang pantas untuk dikeluarkan. Buka ini saja ada masukkan uangmu. Kalau kau rasa terlalu besar uangmu, perlu balik. Kasih 100 ribu, mau balik, mau ambil 50 ribu, kau ambil 50 ribu. Uangmu 50 ribu, kamu cuma mau sedekah 20, kau ambil pulangnya 30. Tapi memberi atau tidak memberi, wajib memasukkan tangannya. Mau balik boleh, asal jangan masuk 50 ribu pulang 200 ribu. Apa yang terjadi? Kami perlu untuk membayar 4 orang uang kuliah, itu bisa terkumpul 8 hampir itu 10 orang. Satu kali sholat saja. Itu kekuatan umat. Jangan main-main kekuatan. Tapi kalau ke masjid aja seminggu sekali, macam mana lah. Sholat Jumat aja sudah barakallah li walakum fil Qur'anil azim. Baru dia duduk. Mana ada kekuatan orang Islam? Ini kan tiang agama ini kan sholat, betul? Rumah Allah itu kan masjid, betul? Yang penuh dengan rahmat itu kan masjid. Masuk masjid minta rahmat Allah dibukakan pintu-pintu pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu ini kuncinya. Ajak anak kita ke masjid, tetangga kita ke masjid. Kalau sholat subuh sebanyak ini, gentar orang dengan Islam, percayalah dan mudah kita mengumpulkan uang. Kemarin 7,4 juta itu karena kami nggak minta uang aja. <coughs> Kalau 7,4 juta di Monas itu kami minta uang, berapa miliar dapat duit itu? Kita nggak mau, karena belum ada keperluan. Tapi ketika Islam memerlukan, kita harus keluarkan uang kita. Insya Allah ya. Nyawa kita aja kalau diminta oleh Islam kita berikan apalagi duit. Betul? Siapkan uang untuk satu bulan. Mau? Ya tutup pabrik-pabrik itu kenapa rupanya? Nah, baru tahu. Hanya lu orang kok tidak kerja. Kue mau belajar gelitian sama gue punya istri. Sampai sini aja silakan yang mau nanya. Ada tanya jawab? Silakan.